Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'inda al Islam. Wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islam dinan. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس كتب جعفر الطحاوي رحمه الله bahwa agama Allah di langit dan di bumi adalah satu Allah berfirman inna dina indallahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam dan Allah berfirman wa raditu lakumul islam dina dan aku ridho Islam sebagai agama kalian Qad syarahna kita sudah terangkan sebagiannya sampai pada sifat-sifat agama yang mulia ini Bahwasanya Imam Abu Ja'far menyatakan di antara keistimewaan agama ini adalah tengah-tengah. Agama yang wasat. Agama yang seimbang, agama yang bijak. Yaitu agama yang tengah bainal ghulu wa taqsir. Tengah antara yang ghulu, ekstrim, dan taksir yang berkurang-kurangan, yang melalaikan dan mengabaikan. Yang kedua, baina tashbih wa ta'til. Tengah di antara tashbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk, wa ta'til, penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tengah pula di antara al-jabr wal qadr. Al-jabr aliran yang menyatakan bahwa kita dipaksa, tidak punya usaha dan tidak bermanfaat usaha Sedangkan al-qadar sebaliknya, kita harus usaha. Takdir itu nggak ada. Sedangkan agama ini tengah-tengah di antara keduanya. Wa bainal amni wal iyas dan tengah-tengah pula di antara al-amn ay al-amnu min makrillah merasa aman dari adab Allah tidak memiliki rasa takut kepada Allah sebaliknya al-iyas putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas yang pertama yaitu kalimat bainal ghuluwi wat taqsir dan sudah kita baca dalil-dalilnya dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wahai ahlal kitab janganlah kalian melampaui batas berlebih-lebihan, gulu tanpa kebenaran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian haramkan apa yang Allah halalkan atas kalian? Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Karena sebagian mereka karena berlebih-lebihan mengharamkan apa yang tidak diharamkan. Dan sudah dibahas pula kemarin walhamdulillah. Maka Allah katakan kulu wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Makanlah semua yang Allah beri rezekikan pada kalian. Yang Allah berikan sebagai rezeki bagi kalian halalan tayyiba dengan halal dan baik yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala yang kalian kepadanya beriman. Tafsirnya mengapa kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? adalah sebagaimana dari dinukil dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW sa'alu azwaj Rasulullah. Mereka bertanya-tanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang amalan Rasulullah SAW fisiri tentang amalan beliau di kesendiriannya atau di rumahnya. Sir ini yang tersembunyi. Biasanya dia hanya diketahui oleh istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya? Apa yang dikerjakan oleh beliau? Ternyata setelah dijawab, sebagaimana di footnote yang disebutkan, ka'annahum taqalluha. Mereka melihatnya itu sedikit. Dan mereka katakan beliau adalah Rasulullah. Wajar. Adapun kita harus lebih dari itu. Kalau mereka berkata, qala ba'dhum berkata sebagiannya, la akulul lahm. Mulai hari ini aku tidak akan makan daging. Wa qala ba'dhum karena sebagian mereka berkata, kalau memakan daging itu syahwatnya naik dan kemudian akan terganggu ibadahnya. Ini maknanya ingin beribadah terus-menerus dan tidak ingin dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagian lagi berkata la atazawajun nisa, kami enggak akan menikahi para wanita. Karena menyibukkan, kami ingin beribadah terus-menerus. Sebagian lagi berkata la ana ma'ala firash. Aku enggak akan tidur di kasurku. Aku akan berdiri qiyamul lail sepanjang malam. Fabalagha sampailah berita ini. Fabalagha dzalik An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sampai berita ini kepada Nabi, maka Nabi mengatakan pada mereka, "Ma balu aqwamin?" Dalam riwayat Rasulullah SAW naik mimbar, Hamidallah wa asna alaih, menyanjung Allah dan memujinya, kemudian berkata, "Amma ba'd, ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kada wa kada?" Ada apa dengan beberapa kaum yang mengatakan begini dan begitu? Lakinni asum wa aftir. Adapun aku berpuasa dan aku berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang berbuka. Tidak berpuasa terus menerus. Wa anamu wa aqum. Aku tidur dan aku bangun malam. Tidak bangun malam terus menerus. Wa akulul lahm. Dan aku makan daging Wa tazawwajun nisa dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Berarti kaedah lebih banyak lebih baik tidak pas dalam agama. Kaedah yang menyatakan lebih banyak lebih bagus itu kaedah tidak tepat diterapkan dalam agama. Belum tentu lebih banyak itu lebih baik. Tetapi yang lebih cocok dengan sunnah Rasulullah itu lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan ayyukum ah, aktaru amala. Tetapi Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Liabluwakum untuk menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Tidak berkata untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. La wallahi. Tidak demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka ketika Allah katakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Bukan paling banyak. Berarti bukan banyak-banyakan. Tetapi berupaya untuk persis mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi ghairi sahihain, di dalam selain dua kitab sahih, disebutkan sa'alu an ibadatihi fis sirri. Mereka bertanya-tanya tentang ibadah Rasulullah SAW di kerahasiaannya atau di kesendiriannya, ini di rumahnya. Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Ikhwani azakumullah. Dalam riwayat yang da'if. Disebutkan nama-nama sahabat tersebut dan sungguhnya tidak perlu menyebutkan nama-nama mereka. Walaupun sesungguhnya itu adalah bukan sesuatu yang menjadi aib. Tetapi menunjukkan semangat mereka. Dimaklumi. Orang yang belum diberitahu oleh Nabi SAW. Semangatnya tinggi. Ingin lebih banyak. Maka disebutkan dalam riwayat. Ruwiya. Karena riwayatnya fihi nawar. Ada permasalahan di dalamnya bahwa sebab turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum jangan mengharamkan apa yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan disebutkan dalam tafsir dari Jur Ibnu Juraij dari Ikrimah Ibnu Juraij mudallis وقد عن عنا An-ana maknanya meriwayatkan dengan an. Seorang yang mudallis harus meriwayatkan dengan sharih untuk diterima riwayatnya. Ima dengan kalimat haddatsana au akhbarana menyampaikan kepadaku. Menyampaikan kepadaku atau berbicara kepadaku. Kalau kalimatnya an fulan tidak diterima. Khawatir an fulan melalui orang lain yang disembunyikan oleh dia. Tadlis adalah menyembunyikan rawi yang langsung dia terima kepada rawi yang berikutnya. Tetapi karena beliau bukan pendusta, beliau tidak menyatakan saya dengar dari beliau, tidak. Karena dengarnya bukan dari beliau. Paham ya? Karena dengarnya dari orang lain, melalui. Cuma khawatir orang lain ini dianggap lemah oleh mereka, oleh kaum muslimin, maka dia sembunyikan yang ini, langsung dia sebutkan yang ma'ruf. An dari fulan. Dan dia tidak dusta. Memang dari fulan. Tetapi ketika sudah diketahui bahwa beliau ini sering tajlis. Dikenal mudallis. Maka harus menjelaskan apakah kamu dengar sendiri? Kalau dia katakan sami'tu fulan berkata atau akhbarani atau haddazani dengan syarih dengan tasrih maka baru diterima. Di sini dikatakan dalam footnote-nya oleh Syekh Yasin rahimahullah Qala mudallis wa qad an'ana. Ibnu Juraid mudallis dan an'ana. Baik, di sini kelemahannya. Dari Ikrimah dikatakan bahwa sahabat Utsman bin Maz'un wa Ali bin Abi Talib wa Ibn Mas'ud wal Miqdad bin Al-Aswad empat sahabat ini radhiyallahu taala anhum wa Saliman maula Abi Hudzaifah dan satu orang lagi yang kelima Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum in sahha. Qala tabattalu mereka mengerjakan tabattul. Tabattul adalah meninggalkan dunia untuk ibadah. Yang disunahkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir tabattul itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا sampai pada kalimat watabattal ilaihi tabtila. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, watabattal. Hendaklah kamu bertabattul ilaihi tabtila. Tabattul itu bermakna meninggalkan istrinya untuk ibadah meninggalkan dunianya untuk ibadah. Mereka tabattalu fajalasu fil buyut. Maka mereka duduk-duduk di rumah-rumah mereka. Wa'tazalun nisa. Meninggalkan istri-istrinya. Walabasul masuh. Mereka memakai pakaian yang paling kasar. harramu tayyibatut ta'am. Mereka haramkan makanan yang baik-baik. Walibas. Baju yang baik-baik. Karena menganggap bahwa itu dunia maka sekedarnya saja. Makanan yang paling rendahnya, pakaian yang paling rendahnya. Illa ma ya'kul wa yalbas ahlus siyahah. Hanya memakai, hanya memakan apa yang biasa dilakukan oleh ahlus siyahah. Ahlus siyahah adalah para pengembara. Wahammu bil iqtisa. Bahkan mereka sudah hampir melakukan al-iqtisa. Al-iqtisa Maknanya adalah mengkebiri dirinya supaya tidak ada syahwat lagi kepada perempuan. Wa ajma'u liqiyamil laili wa siyamin nahar dan mereka sepakat untuk qiyamul lail sepanjang malam dan siyamun nahar berpuasa setiap siang. Setiap malam qiyamul lail, setiap siang puasa. Fanazalat maka turunlah ayat ini ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah berikan untuk kalian jangan kalian melampaui batas innallaha yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melampaui batas. Ya. Ikhwanifiddina azakumullah. Makna yang terkandung di dalamnya sama dengan apa yang dibahas dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya ada beberapa sahabat yang ingin puasa terus-menerus, ingin qiyamul lail terus-menerus, dan berkata tidak ingin mengawini para wanita, dan menyatakan aku tidak mau makan daging atau makanan yang mewah Aku hanya mau makan ini dan itu. Aku hanya ingin memakai pakaian suh, pakaian yang jelek, yang kasar. Ila akhirih. Maka, Barakallahu fikum, mungkin saja riwayat ini benar. Wallahu ta'ala a'lam. Karena apa yang dikatakan oleh beliau Ibnu Juraij sampai menyatakan anfulan tidak menyebutkan dari siapanya karena beliau meyakini bahwa ini benar dan dia percaya dengan rawi yang disembunyikan. Kan begitu. Inilah bedanya dengan apa yang makdub. Hadis yang makdub tidak dibawakan dalam keadaan seperti ini. Barakallahu fikum. Yaqulu dikatakan la tasiru bighairi sunnatil muslimin. Berarti makna ayat ini adalah jangan kalian berjalan di jalan selain jalannya muslimin atau selain di kebiasaan kaum muslimin. Apa itu kebiasaan kaum muslimin? Sunnatul muslimin yuridu ma harramu minan nisa'i wa ta'ami wal libas. Yaitu jangan kalian mengharamkan para wanita mengharamkan makanan-makanan yang halal mengharamkan pakaian-pakaian yang halal, jangan. Dan juga apa yang mereka sepakati untuk ia mulai terus menerus dan siamun nahar terus menerus. Wa ma hammu bihi minal dan apa yang mereka niatkan untuk mengkebiri diri-diri mereka. Maka Allah turunkan ayatnya, jangan. Falamma nazalat fihim, ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil mereka. Kemudian Nabi mengatakan pada mereka, Inna li anfusikum alaikum haqqa. Wa inna li a'yunikum haqqa. Sumu wa affiru. Wa sallu wa namu. Falaysa minna man taraka sunnatana. Sesungguhnya pada diri-diri kalian ada hak yang harus, harus kalian tunaikan Sesungguhnya pada mata-mata kalian ada hak yang harus kalian tunaikan. Tapi jangan ketika pengajian. Iya kan? Ya. Mata-mata kalian punya hak untuk kalian tunaikan. Tidur, istirahat. Pada waktu-waktu istirahat, istirahat. Tetapi jangan di majelis ilmu. Menyia-nyiakan ilmu. Sayang sekali. Ya. Jangan dibalik Giliran waktu tidur, kalian pakai untuk begadang. Main futsal jam 11 sampai jam 2. Isyada. Mau ngapain? mulai di lapangan bola. Barakallahu fikum. Begitu siang hari, tidur. Ngantuk. Di majelis, ngantuk. Kamar, ngantuk. Di masjid, sholat, ngantuk. Ikhwanifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal dikatakan para sahabat mengatakan salimna wattaba'na ma anzalta. Kami terima, kami tunduk dan kami ikut apa yang kau turunkan ya Allah. Maka hendaklah meriwayatkan riwayat-riwayat lengkap. Kalau meriwayatkan ada seorang sahabat yang berkata aku ingin sholat malam terus menerus, aku tidak akan mengawini para wanita, aku tidak akan tidur semalaman ila akhirnya. Jangan stop sampai di situ. Jangan stop sampai di situ. Yang terkesan akhirnya ternyata ada sahabat yang ekstrim. Ada sahabat yang hulu. Tapi selesaikan sampai tuntas. Sampai pada kalimat salimna. Wattaba'na ma anzalta kami tunduk dan kami terima dan kami mengikuti apa yang kau turunkan ya Allah sami'na wa ata'na radhiyallahu taala anhum wa ardahum kalau kamu jelaskan dari awal kisah sampai kemudian beliau para sahabat tadi kemudian rujuk dan menerima nasihat Rasulullah SAW maka itu adalah kebaikan dan pujian buat mereka paham Bukan cercaan. Jangan saya mengatakan, wah oh, Ustaz Muhammad mencerca sahabat. Dikatakan sahabat hulu. Karena menyatakan tafsir ayat ini adalah sahabat. La taglu, la tuharrimu, wa la ta'jadu. Jangan melampaui batas. Ternyata tentang sahabat. Berarti ini mencerca sahabat. Ini orang yang berkesimpulan seperti ini dungu. Tidak mengerti cercaan dan sejarah. Setiap ulama, alim, Qadiman wa haditha. Dulu pun maupun sekarang. Dulu ataupun sekarang. Kalau menceritakan riwayat, akan diceritakan bagaimana pertama sebelum masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Kan begitu. Yang tadinya musyrikin mendapatkan hidayah. radhiyallahu ta'ala anhum. Apa itu cacaan? Tadinya baru masuk Islam, tidak mengerti, maka mengatakannya Rasulullah, "Ij'alana dhatu anwat Kamalahum dhatu anwat." Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat mendapatkan ilmu radhiyallahu taala anhum. Mafhum? Ya. Hati-hati. Ya. Jangan terbawa musafiqin, al-kadzabun, ad-dallun. Ya. Kembali pada kita. Wa qawluhu Yang kedua, di antara sifat keistimewaan agama yang mulia ini, agama Islam, adalah bainat tashbihi wa ta'til tengah-tengah di antara tashbih dengan ta'til. تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه. Sudah lewat pembahasan. Walhamdulillah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atau wajib kita sifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi tashbihin dengan tidak menyerupakan dengan makhluk fala yuqal maka jangan dikatakan sami'a kasam'ina bahwa Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita wala basar kabasarina jangan pula berkata bahwa Allah memiliki pandangan seperti pandangan kita jangan wa nahwi Jangan seperti itu. Kita tetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya yang ada dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi jangan menyatakan seperti makhluk, jangan menyatakan seperti kita walaupun lafadznya sama-sama sami'a. Allah yasma' wa antum tasma'un. Iya kan? Allah mendengar, kalian mendengar, kita mendengar. Tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk yang terbatas, yang serba kurang dan terbatas. Wa min ghairi ta'til dan tidak menolak sifat. Jangan ditolak sifatnya. Apa yang tersebut dalam Quran, apa yang tersebut dalam sunnah, kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami fala yunfi anhu ma wasafa bihi nafsah maka jangan kita tolak apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya jangan ditolak awasafahu bihi a'rafan nas bihi jangan pula menolak apa yang disifatkan oleh a'rafan nas oleh manusia yang paling kenal Allah manhu Rasulullah SAW Fa inna dzalika ta'til. Karena penolakan itulah yang dikatakan ta'til. Wa qad taqaddama al-kalam fi hadzal ma'na. Dan sudah lewat pembahasan tentang ini walhamdulillah rabbil alamin. Berarti hendaklah kita menerima sifat-sifat Allah, jangan menolak. Hendaklah kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun musyabbihin menetapkan sifat tetapi menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun mu'attilin katanya kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kami menolak sifat-sifat itu. Dua-duanya salah. Yang ini menerima sifat tapi menyamakan. Yang ini katanya tidak mau menyamakan tapi menolak sifat. Maka Islam agama ini mengajarkan kita untuk menerima sifat-sifat Allah. Aman Nabi kulun min rabbina tetapi jangan diserupakan dengan makhluk. Allah maha mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah maha melihat tidak seperti melihatnya makhluk. Allah memiliki tangan tidak seperti tangannya makhluk. Allah menyebutkan dirinya memiliki mata tapi tidak seperti makhluk. Ila akhirnya. Jangan ditolak. Wa هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَمَنْ wa يَتَوَقَّ lam Wat zalla wa lam tanzih. Ini sama dengan ucapan beliau, ucapan Abu Ja'far Tahawi. Siapa yang tidak menghindari an-nafyi wat tashbih zalla, tergelincir. Walam yusibat tanzih dan tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menghindari dua bahaya ini, maka dia tergelincir dan dia tidak mensucikan Allah. Apa dua perkara? An-nafyu wa tasbih. Nafsu, nafyu penolakan. Sedangkan tasbih, penyerupaan. Jangan menolak, jangan menyerupakan. Mereka karena kebodohannya menganggap bahwa kami mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah punya tangan. Mustahil. Masa punya tangan kayak makhluk? Loh, yang bilang kayak makhluk siapa? Itu kan kamu sendiri. Allah menyatakan, ya Yadullah, tangan Allah. Tetapi tidak mengatakan seperti makhluk. Siapa yang bilang seperti makhluk? Berarti kamu belum mensucikan Allah. Kalau mensucikan, mensucikan Allah, maha suci Allah. Tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ditetapkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu namanya mensucikan Allah. Sebaliknya, yang katanya kami mensucikan Allah. Allah maha mulia dengan sifat-sifatnya. Maka Allah semua sifat-sifatnya maha mulia dengan sifatnya. Yaitu tangan. Ya tangan seperti kita punya tangan. Itu bukan mensucikan Allah SWT. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka harus dihindari kedua-duanya. Agama Islam tengah-tengah antara keduanya. Siapa yang menyerupakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan makhluk seperti penyembah berhala kepala atau kaki atau tangan seperti makhluk. Ya kayak penyembah berhala. Allah tidak sama dengan itu. Sedangkan yang menyatakan Allah tidak punya sifat ini, Allah tidak punya sifat itu, Allah tidak punya sifat ini, Allah tidak punya sifat itu. Apa ujung-ujungnya? Ya abudul adam. Menyembah yang tidak ada. Nggak ada sifatnya. Saya ketemu makhluk tapi tidak ada sifatnya sama sekali. Dia tidak hitam, tidak putih, tidak tidak besar, tidak kecil, tidak semua kamu nafikan. Nah berarti kamu nggak lihat apa-apa. Bentuknya seperti apa? Bentuknya nggak seperti apa-apa. Nggak ada. Nggak ada bentuknya. Nggak ada. Ya berarti nggak ada. Maka kata para ulama, para musyabbihin ya'buduna sanam Wal mu'attilin ya'budunal adam. Saya ulangi. Para musyabbihin ya'budunas sanam. Mereka menyembah berhala. Para musyabbihin. Adapun para mu'attilin, para penolak sifat, ya'budunal adam. Adam tidak ada. Pakai ain, adam, bukan adam. Tapi adam. Ya'budunal adam, ini menyembah yang tidak ada. Dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas gamblang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalimat laisa kamitslihi syai' adalah penafian tasybih. Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya tidak ada yang serupa dengan makhluk. Taib. Wa huwas samiul basir. Penetapan sifat jangan ditolak Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Mendengarnya tidak seperti mendengarnya makhluk, melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk. Atau kalimat laisa kamitslihi Atau kalimat bahwa basir. Ini dua-duanya menyeimbangkan antara dua perkara tadi. Laisa kamitslihi syai rad 'alal musyabbiha. Potongan pertamanya Allah tidak serupa dengan makhluk membantah para musyabbihin Sedangkan wahwa sami'ul basir membantah para penolak sifat. Raddun alal mu'attilah. Yang ketiga, bainal jabri wal qadri. Agama ini tengah-tengah antara al-jabr wal qadr. Juga sudah dibahas walhamdulillah taqaddamal kalamu aidan ala hadzal ma'na. Sudah lewat ucapan ini yang semana dengan ini wa annal abda ghairu majburun ala af'alihi wa aqwalihi bahwasanya para hamba tidak dipaksa untuk berbuat atau untuk berbicara tidak dipaksa adapun aliran jabriyah jabr aliran jabr aliran jabriyah menganggap bahwa kita dipaksa percuma nggak usah usaha nggak perlu usaha nggak perlu beramal apapun yang kafir jangan dicerca, yang muslim jangan dipuji. Karena kafir pun tidak salah. kafirnya ditakdirkan oleh Allah. Yang muslim juga tidak tidak perlu dipuji, muslimnya karena Allah ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah aliran Jabriyah. Syarrul fariqain. Yang paling jelek dari dua golongan. Qadariyah dan Jabriyah. Jabriyah lebih mengerikan. Maka dibantah tidak dipaksa untuk berbicara tidak dipaksa untuk berbuat. Kalian masih punya ikhtiar. Kita masih punya ikhtiar. Wa innaha laysat bimanzilati harakatil murta'ish. Bahwasanya perbuatan manusia tidak sama dengan keadaan orang yang gemetar. Tidak sama. Pernah gemetar? Kedinginan. Begitu. Kadang-kadang kamu tidak menginginkannya, tapi tiba-tiba bergetar sendiri. Ya. Atau seperti orang yang makan atau minum jamu yang sangat pahit. Tiba-tiba begitu. Ya. Bergerak sendiri. Ya. Bukan kemauanmu. Tidak. Amal-amal manusia. Perbuatan baiknya, perbuatan jeleknya, amal ibadahnya. Semuanya punya ikhtiar. Dan manusia berikhtiar. Tidak dipaksa. Karena ini alasan mereka. Kata mereka, manusia itu bergerak sama dengan gerakan orang gemetar kedinginan. Tidak ada yang nyuruh, ah, tidak ada keinginan. Tiba-tiba Allah gerakkan masing-masing. Ada kadzab. <laughs> Dusta. Berapa banyak ayat yang memerintahkan i'malu? Berapa hadis yang menyuruh i'malu? Bagaimana mungkin kalau kita tidak punya ikhtiar? <laughs> Atau harakatul asjar tidak sama pula dengan gerakan pohon-pohon. Ya. Nyiur yang melambai, kena angin ke sana, kena angin ke sini. Tidak. Manusia ketika berbuat dengan keinginan. Ada iradah apa enggak ada iradah? Ada iradah. Anta turi wa ana urid. Tapi wallahu fa'alun lima yurid. Ini akidah ahli sunnah. Kita punya keinginan, kamu punya keinginan. Tetapi Allah yang maha berkeinginan. Sehingga kalau keinginanmu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kemudian teman kamu berkata, kamu gagal. Karena keinginanmu tidak berhasil. Allah yang menakdirkan lain. Tetapi bukan tidak ada keinginan, ada. Bukan gak ada usaha, ada usaha. Baik, kembali kepada kita tidak sama dengan gerakan pohon-pohon yang ditiup angin. Walaisat makhluqatun lil abdi tetapi amalan manusia bukan diciptakan oleh hamba tersebut, tidak. Ya tua ini. Kelihatannya bertentangan tapi tidak bertentangan. Bahwa amalan-amalan manusia adalah gerakan ikhtiar manusia. Tetapi bukan manusia yang menciptakan perbuatan tersebut. Buktinya ada yang berkeinginan tapi nggak bisa. Berarti siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginanmu usahamu mendapatkan taufik dari Allah terjadi. Kalau keinginanmu usahamu tidak mendapatkan taufik dari Allah gagal. Ikhwani bin bal hiya fi'lul 'abdi wa kasbihi. Tetapi bolehkah dikatakan perbuatan hamba? Boleh. Memang perbuatan hamba. Apa bedanya menciptakan dengan berbuat? Ikhwani fidina azakullah itu bahasa yang mudah dipaham. Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Memang kadang-kadang ta'riful ma'ruf itu sulit. As'abu ya. at-ta'rif ta'riful ma'ruf. Definisi yang paling susah adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Itu kata ahlul Arabiyah, ahli bahasa Arab berkata, As'ab at-ta'rif, ta'riful ma'ruf. Sesuatu yang paling sulit untuk didefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang jelas. Bagaimana mendefinisikannya? Taib, kamu tahu ada. Coba definisikan. Apa itu ada? Ada adalah sebuah kalimat. Gimana mendefinisikannya? Sudahlah ya Jangan mempersulit. Semua orang tahu ada itu ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Selesai. Jangan mempersulit. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu sulit. Bahkan dikatakan as'abut ta'rif. Paling sulit dari definisi adalah definisi yang sudah jelas. Definisi kalimat yang sudah jelas. Termasuk kalimat ini. Siapa yang berbuat ini? Hah? Ngaku. Apakah ada yang berkata Ustaz? Maksudnya berbuat itu apa sih saat? Ada? Tidak ada. Berarti ma'ruf. Ma'ruf. Nggak usah didefinisikan. Adapun menciptakan sudah dikenal dalam Quran wa sunnah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan. fidina azakumullah. Maka hamba tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak. La haula wa la quwata illa billah tidak memiliki daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Kalau Allah kasih taufik tercipta dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak kasih taufik, dia tidak bisa menciptakan. Bisa berbuat, silakan. Kadang mampu, kadang tidak mampu. Ya, itu perbuatanmu. Maunya memperbaiki tapi hancur. Perbuatan siapa itu? Perbuatan manusia. Apakah sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya? Tidak. Dia tidak ingin merusak, pengennya memperbaiki, tapi jadi hancur malah. Jadi perbuatan tetap perbuatan manusia. Baik. Kembali kepada kitab. Berarti ahlus sunnah wal jamaah ajaran Islam yang sempurna tengah-tengah antara keduanya. Tidak seperti Jabriyah yang mengatakan beriman pada takdir tetapi menolak ikhtiar. Tidak pula seperti qadariyah yang katanya kita harus berikhtiar, tidak ada takdir. Dua-duanya salah. Yang menyatakan tidak ada takdir, kita harus berusaha, yaitu qadariyah, bal. Yang menyatakan bahwa kita dipaksa oleh Allah, ditakdirkan, nggak perlu kita usaha, kita nggak punya ikhtiar kok. Ini juga Bal. Di mana Islam? Di tengah-tengahnya. Islam meyakini bahwa Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tetapi Islam mengajarkan kita disuruh usaha. Apakah bertentangan? Keyakinan takdir dengan usaha tidak bertentangan. Kecuali dalam pandangan jahil. Tidak bertentangan. Kecuali pandangan orang yang bodoh. Kita yakin takdir secara global, secara global. Semua ditakdirkan oleh Allah. Aman nabihi. Kita beriman. Semua ditakdirkan. Tetapi siapa yang tahu takdirnya hari ini atau besok? Siapa yang tahu takdir dia nanti sore? Gak ada yang tahu. Oleh karena itu, berusahalah. Kullun muyassar li'amalihi. Berusahalah. Berbuatlah. Berharaplah berdoalah dan bergantunglah kepada Allah karena iman kita meyakini Allah yang menakdirkan. Sehingga orang yang beriman pada takdir usahanya semangat tapi tidak lupa selalu merata pada Allah ya Allah kalau engkau tidak beri taufik aku nggak akan berhasil. Ya Allah kalau bukan karena engkau kalau bukan karena bantuanmu, kalau bukan karena takdirmu, kami nggak akan bisa, nggak akan mampu. Sehingga antara usaha dengan doa dan tawakal beriringan. Yang keempat. Qauluhu bainal amni wal iyas. Antara keamanan merasa aman dan putus asa. Ini juga taqaddam al-kalam ala hadzal ma'na wa annahu yajib an yakuna al-'abd khaifan min 'adzabi rabbih rajiyan rahmatih atau rajiyan rahmatah Maknanya bahwa agama ini barakallahu fikum tengah-tengah di antara dua golongan. Golongan yang merasa aman dari adab Allah. Tenang saja. Aman maknanya tenang saja. Kita akan diampuni semua kok. Allah ghafurur rahim. Ini al-aman min makrimah, min makrillah. takut sama sekali pada Allah Ta'ala. Yang sebaliknya, tidak ingat ampunan Allah, tapi justru menyatakan kita pasti binasa, kita pasti hancur, tidak mungkin kita bisa selamat. Allah pasti mengadab kita. Ila akhirnya. Punya rasa takut. Tapi tidak punya harapan. Yang tadi punya harapan rahmat. Tapi nggak punya rasa takut. Dua-duanya bal. Golongan pertama yang merasa aman dari adab Allah yang selalu dipegang adalah ayat-ayat roja. Hadis-hadis roja. Berharap, berharap, berharap, berharap. Tetapi tidak takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Aliran murjiah. Yang kedua, al-iyas yang putus asa. Kafir, kafir, kafir, kafir, neraka, neraka, neraka. Saya melihat di Jakarta, wallah saya melihat seakan-akan manusia berbondong-bondong menuju neraka. Loh siapa kamu? Alimul ghaib. Ini saya dengar dari seseorang. Khawarij yang dulu pernah ngaji kemudian terbawa oleh mereka kepada Khawarij, terbawa dengan para teroris. Berangkat ke Afghanistan, pulang nyeleneh. Saya melihat Bus-bus penuh dengan ahli neraka katanya. Berbondong-bondong Jakarta itu. Kamu mengatakan mereka semua ahli neraka? Min aina laka hada? <laughs> Dari mana itu? Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengerikan sekali. Yang ada di benaknya neraka, kafir, neraka, kafir. Tidak punya harapan. Kenapa tidak menyatakan Allahumma gfir lahum, Allahumma hdihim. Fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah pada mereka, mereka masih belum paham. Mereka nggak ngerti agama, ya Allah. Berikan hidayah pada mereka. Ikhwani fidina azakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah. Adapun akidah. Para imam-imam ahlu sunnah. Akidah Abu Ja'far al-Tahawi. aqidah Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. aqidah para imam-imam ahlu sunnah. Bahwa mereka berada di antara harap dan takut. Punya harapan dan punya rasa takut. Dan dua-duanya wajib. Sebaliknya kalau tidak dikerjakan kewajiban ini maka terancam dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Disebutkan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al khasirun dalam surat Al-A'raf ayat 99. Allah katakan apakah mereka merasa aman, tidak takut dengan adab Allah? Tidaklah merasa aman dari adab Allah kecuali kaum yang rugi, khasirun. Baik. Dalil kedua. Kisah Nabi Ya'qub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya alaihi wassalam. Ya bani yadhabu fatahassasu. Wahai anak-anakku, pergilah. Cari. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. la tay'asu min ruhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Lihat yang putus asa dari rahmat Allah. Berharaplah rahmat Allah. Jangan putus asa. Yang ketiga, dalam surat Hijr ayat 56. Tadi surat Yusuf ayat 87. Surat Hijr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka mengatakan Nubashir akan berikan kabar gembira. Maka Ibrahim terheran-heran. tumuni Apakah engkau memberitakan berita gembira padaku? Setelah aku tua renta seperti ini, fabima tubasyirun? Dengan apa kalian membawa berita gembira? Qalu basyarnaka bil haqq. Mereka berkata, kami beritakan berita yang hak. Sampai dikatakan, Fala taqnat min rahmatillah. Jangan engkau, wala takum minal qanitin. Jangan engkau menjadi orang yang kunut. Kunut itu putus asa. Jangan engkau menjadi orang yang kunut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? man yaqnatu min rahmati رَبِّهِ illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali balun. Lihat balun, kafirun, khasirun. Ini mengerikan sekali. Sehingga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa al-kabair dosa-dosa besar disebutkan tiga perkara. Al-amnu min makrillah, wal yas min rahmatillah, wal isyraku billah. Atau isyrak yang pertama dalam riwayat yang sahih, al-isyraku billah, wal amnu min makrillah, wal qunut min rahmatillah. Atau kama qala fi riwayah radhiyallahu taala anhuma dan disebutkan yang lebih sahih adalah mauquf Al Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oh, dosa besar itu tiga. Pertama kesyirikan, yang kedua putus asa dari rahmat Allah dan yang ketiga tidak takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn lo jangan dipertentangkan antara keduanya. Jangan dikira orang yang berharap pada Allah kemudian tidak perlu takut. Atau berpikir Siapa yang takut pada Allah tidak perlu berharap. Dua-duanya bal. Adapun ahlu sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang masih berpegang dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka akan berjalan di atas khaufun waraja. Di atas rasa takut dan rasa harap. Rasa takutnya menyebabkan mereka menghindari dosa-dosa. Rasa harapnya membuat mereka semangat untuk beramal ibadah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.